kepada kita sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita mengkaji dan menelaah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang juga alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dari acara daurah yang sedianya cuma dua hari alhamdulillah bisa bertambah sampai lima hari dan ditutup dengan tausiah dan nasihat dari Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita pelajari pada daurah ini bisa mengingatkan kepada kita fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan sabat dan istiqamah kepada kita untuk kita senantiasa bisa berpegang teguh dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya mujib sa'ilin. Kemudian ikhwas sekalian jazakumullah eh, dalam kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan dari apa yang di secara ringkas atau global dari apa yang disampaikan dari ceramahnya atau tausiatnya Syekh tadi yang diantaranya setelah beliau mengucapkan tahmi dan taslim kemudian beliau membawakan nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan untuk kita pentingnya tentang permasalahan dakwah yang beliau membawakan dengan ayat ya ayyuhar ya rasul balligh ma unzila ilaikum min rabbikum yakni ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahai rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan beliau juga menjelaskan tentang kedudukan Rasulullah SAW sebagai pembawa berita gembira dan juga sekaligus sebagai pembawa peringatan dan juga hakim yang memutuskan perkara umat Islam yang kita diminta untuk tunduk kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan umat ini dengan diutusnya Rasulullah SAW dan sekaligus sebagai rekomendasi kepada umat ini dengan ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam Kemudian beliau menyatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk ta eh, untuk taat kepada Rasulullah SAW secara jumlah dan tafsila, secara global ataupun juga secara terperinci. Bagaimana beliau diantaranya juga membawakan dalil wa وَمَا أَتَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah dan apa yang dilarang kepada kalian maka tinggalkanlah. Kemudian beliau juga membawakan ayat tentang ancaman dari mukhalafah akan perintah Rasulullah SAW dengan firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya waspada, hati-hati orang-orang yang mereka menyelisihkan perintah Rasul alaihi salatu wassalam akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka siksaan yang pedih maka al-haq adalah bersama Alkitab dan As-Sunnah dari Nabi Rahmah yang beliau telah menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib, wa iyyakum wa muhdatsatil umur atau kama qala alaihi salatu wassalam tentang wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku yang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan juga sunnah para khulafaur rasyidun. Karena sungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Kemudian beliau eh, membawakan tentang ijma di kalangan para sahabat adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun apa dari yang sudah beli eh, sudah para sahabat Rasulullah SAW adalah bihasabil imkani wa ma ala alaihi ummah adalah tergantung dengan kemungkinan dan apa yang mudah pada mereka. Kemudian selanjutnya beliau ini diantara mukadimahnya. Kemudian beliau membawakan tentang manhaj atau prinsip-prinsip manhaj salaf. Di antaranya yang pertama adalah hifdzul ilmi وتعظيمه وتعظيم أهله والمذاكرة فيه yakni menjaga ilmu dan mengagungkan kepada ahlinya serta mudzakarah senantiasa mengkaji dan membahas akan ilmu kemudian yang kedua dengan ta'libul kutub dengan menulis buku-buku dan yang ketiga dengan ilqal muhadarat dengan menyampaikan ceramah-ceramah khutbah-khutbah dan juga nadawat atau juga memberikan nasihat-nasihat. Ini diantara manhaj salaf yang beliau sebutkan dalam dakwah. Dan kata beliau inilah cara atau jalan yang telah ditempuh oleh para imamatul dakwah dari umat ini. Kemudian beliau mengatakan ini saya menghimbau agar ini bisa menjadi peringatan bagi saya pribadi dan juga peringatan ini bisa memberikan barakah Kemudian beliau mengatakan bahwa mengingatkan kepada kita katanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kepada kita dengan diberi akal untuk kita mempelajari dan mengkaji akan agamanya fatabarakallahu sanul khaliqin kemudian juga tidak hanya itu saja Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang Rasul yang Muhammad alaihi salatu wassalam yang beliau ini diutus kepada jin dan manusia sekaligus sebagai penyempurna dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita dengan menurunkan kitabnya yang telah menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam ini. Kemudian beliau juga menyebutkan mengingatkan kepada kita akan akhir kesudahan dari kehidupan manusia ini yakni e, beliau menyebutkan tentang sifat-sifat sorga dan ahlinya demikian pula sifat-sifat e, neraka dan ahlinya dan ini tempat kembali pertama bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah jannah baginya kemudian yang mengingkarinya atau berpaling darinya adalah neraka baginya nasallallahu salam al afiyah kemudian Selanjutnya beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada kita dengan sekian banyak perintah dan juga melarang kepada kita dengan berbagai larangan. Maka barang siapa yang bisa mengerjakan kebaikan tentunya tidak lain adalah dari karunia Allah dan kebaikannya. Adapun yang dia mengerjakan keburukan maka itu adalah dari keadilan Allah Subhanahu wa taala wala rabbuka ahada dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun kemudian beliau menyebutkan bahwasanya kehidupan adanya perintah kehidupan dunia ini dan adanya perintah dan larangan ini adalah untuk menguji ayyukum ahsanu amala siapakah yang paling baik di antara kalian amal perbuatannya dan sampai kemudian beliau mengingatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj, "Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal Wahai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang adanya hari berbangkit, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, sampai kemudian menjadi lahir dan ada yang diwafatkan sampai ila arzalil umur sampai umur yang sudah tua sampai umur yang radilah ini semuanya mengingatkan kepada kita tentang kesudah akhir kesudahan bagi kita kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kita darun lil amal wa darun tijarah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini sebagai negeri untuk kita beramal negeri untuk kita berdagang, negeri untuk kita berbuat baik, beramal yang saleh. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan darul jaza jadi negeri merupakan eh, negeri pembalasan yakni negeri yakni apa eh, darul barzakh wal akhirah di alam barzah dan di alam akhirat. Kemudian beliau menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kepada kita dengan apa yang itu adalah untuk kebaikan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melarang kepada kita dengan larangan-larangan yang semuanya itu akan berikan madarat bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah merintahkan kepada kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya dan juga mentaati ulil amri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah merintahkan untuk kita hanya beribadah kepadanya serta al-musamahah juga al-musabaqah fi kullil khair berlomba-lomba dalam setiap kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan kepada kita untuk kita istiqamah sabat dengan apa yang akan berikan manfaat kepada kita dari perbuatan dan juga perkataan kita. Kemudian beliau mengambil dalil dengan ayat Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah Ayat. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah tatanazzalu alaihimul malaikah maka turun kepada mereka para malaikat dengan memberikan tausiah, memberikan hiburan Allah taqafu wa la tahzanu supaya jangan janganlah kalian takut dan jangan kalian merasa sedih wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dan kabar gembira bagi kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kemudian beliau juga mengingatkan pada kita dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Istahyu minallahi haqqal haya. An tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkur al-akhirata wal bila ولا ولا أن تقبل السماوات وإن وليذكر الموت نعم. والبلى أن آه. آه، استحي من الله آه، استحي من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما هوى وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة atau kama qala alaihi salatu wassalam yakni malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya apa itu antahfadz ra'sa wa'a supaya kamu menjaga kepala dengan apa yang dikandungnya menjaga perut dengan apa yang dikandungnya kemudian juga mengingat mati dan juga mengingat akan ujian serta barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat hendaknya meninggalkan zinatul hayati dunia perhiasan dunia kehidupan dunia ini maka barang siapa yang telah mengerjakan empat perkara ini berarti dia sungguh-sungguh telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya kemudian juga beliau mengingatkan kepada kita setelah membawakan hadis ini kunu min abnail akhirah jadilah sebagai abnaul akhirah anak-anak akhirat wala takunu min abna'id dunya dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia ini yang tidak beramal dan juga tidak ada ketaatan padanya. Ini diantara uh, eh, tausiah atau nasihat yang beliau sampaikan kepada kita. Adapun berikutnya adalah uh, dengan asilah yang pertama pertanyaan tentang asbabun uh, asbabus sabat ala manhaj salafi tentang sebab-sebab untuk kita bisa sabat dan istiqamah di atas manhaj salafi. Yang pertama beliau katakan adalah talabul ilmi syar'i, mencari ilmu syar'i kepada ahlinya. Yang mereka adalah mengikuti jejak para salafus salih ridwanullah alaihi majma'in. Kemudian juga menelaah dan mengkaji juga memberikan perhatian besar dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah serta juga mempelajari akan Sirah Nabawiyah ini diantara jawaban beliau kemudian pertanyaan yang kedua taujihat atau nasihat kepada akhwat yang pertama mengatakan maka bersyukurlah kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia bisa iltizam dengan agamanya kemudian hendaknya merealisasikan apa yang diilmunya eh, diilmuinya dari manhaj salafi dari berhijab dengan hijab yang syar'i dan juga menjauh dari rijalul ajanib serta menjauh dari asbabul fitan dari sebab-sebab fitnah Kemudian beliau juga mengatakan hendaknya kepada para wanita ini, para akhwat dan muslimat ini juga sabat kokoh dan istiqamah untuk senantiasa iltijam dengan komitmen dengan syariatnya. Juga hendaknya senantiasa menyebarkan dakwah dari komitmen kepada hijab dan menjaga kehormatan dirinya serta mentaati kedua orang tuanya, juga mentaati kepada suaminya serta juga mendidik kepada anak-anaknya. Kemudian ini diantara uh, eh, taujihat beliau tentang kepada akhwat al-muslimat. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang hukum al-intikhabat, yakni hukum tentang pemilu. Beliau mengatakan bahwa pemilu itu hendaknya sesuai dengan siasa syariah, dengan politik yang syar'i. Hendaknya yang dipilih adalah seorang akil dan seorang alim dan juga seorang hakim yang akan mengendalikan dan membawa umat dengan kendali yang baik tidak dengan politik yang dipahami oleh orang apa oleh kebanyakan orang orang yang punya tendensi alaman dab wa dab kepada orang yang semaunya sendiri punya tendensi-tendensi yang lain kemudian yang namanya hakim ini hendaknya adalah dipilih oleh ahlul hal wal aqd yang mereka ini adalah dari kalangan para ulama agar negeri itu sesuai dengan cara islami dan sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Barangkali saya tak sedikit tambahi, mungkin tafsilnya silakan eh, baca dari risalahnya Syekh Muhammad Al-Imam, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah sudah diterjemahkan itu. Kemudian e, pertanyaan berikutnya tentang tariqatul rujuk. Yani cara untuk kembali rujuk dari penyimpangan setelah uh, eh, the, dari penyimpangan dari manhaj salafi. Beliau mengatakan hendaknya dia memuji kepada Allah karena diberi karunia untuk bisa rujuk dan bisa kembali kepada manhaj salafi. Kemudian yang kedua, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia benar-benar sadiqan kalau memang jujur ingin kembali. Kemudian yang kedua, hendaknya dia kembali kepada apa yang dulu pernah dijalaninya dari manhaj salafi serta mempraktekannya manhaj salafi ini dengan praktek dan realisasi yang benar. Juga hendaknya dia istimrar fi talabil ilm, terus menerus dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga hendaknya dia meninggalkan dan membuang apa yang ada padanya dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kemudian kalau memang dia benar-benar bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan taubat kepadanya. Sebagaimana beliau juga kemudian mengambil dalil di surat Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah." Al-ayah. Kemudian <clears throat> pertanyaan berikutnya tentang nas-nas yang berkaitan Uh, <clears throat> pertanyaan berikutnya tentang nas-nas yang umum yang berkaitan dengan muamalah alul bidah. Beliau katakan bahasanya ahkamun nusus, hukum-hukum nas-nas tersebut adalah hukum yang umum yang yang dari ju tahtaha juziyat yang ada di bawahnya adalah bagian-bagian dari keumuman ini ada bagian-bagian tersendiri bagian-bagian dari nas-nas tersendiri maka dalam masalah ini ahli sunnah bisa diketahui dengan iltizam mereka komitmen mereka kepada kita dan sunnah adapun ahli nahwa bisa diketahui dengan perilaku mereka akan mukhalafatnya kepada nusus, kepada nas-nas yang syar'i ini. Kemudian untuk mengetahui itu semuanya juga harus dengan dalil-dalil yang ada padanya ahlu sunnah wal jamaah dalam menegakkannya. Kemudian juga ahlu sunnah wal jamaah jelas diketahui dengan perkataan dan juga perbuatan mereka. Sebagaimana demikian pula ahlul ahwa bisa diketahui dengan perkataan dan perbuatan mereka serta sikap-sikap mereka ala marri zamani wal makan sepanjang waktu dan sepanjang masa. Kemudian beliau mengatakan balai juzu tidak dibolehkan untuk Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya tidak dibolehkan bagi seorang <clears throat> untuk memberikan bayangan atau menyangka dan menetapkan kepada orang dengan mengatakan bahwasanya naf-naf Alkitab tidak apa e, tidak menentukan kepada ahlul demikian dan demikian. Artinya di sini sepertinya perlu bayan ketika <clears throat> eh, nas-nas itu umum, ketika mau ditabdi kepada eh, kepada khusus, mestinya perlu bayan. Kemudian eh, yang terakhir adalah tentang Tariqatul dakwah. Jadi dalam pertanyaan yang terakhir tentang menyampaikan kepada orang-orang awam menyampaikan ceramah kepada orang awam di sini tidak lain adalah dengan beliau mengatakan dengan menyampaikan dengan ta'lim, mengajari mereka akan al-haq dan akan sunnah, kemudian juga dengan menyampaikan apa yang telah di, eh, telah dikabarkan kepada kita di Rasulullah SAW. Maka ini tidak termasuk qadah. Dan kemudian beliau mengatakan barang siapa yang menerima dari apa yang disampaikannya maka ini Berapa ber, apa eh, falyahmadillah hendaknya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menolak dengan apa yang disampaikan maka bukan tanggung jawab dirinya. Ini e, ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Allah taala alam. Barangkali kalau ada kurang dan lebihnya karena ini juga terburu-buru apalagi juga sound sistemnya kurang apa kurang jelas tadi. Maka ini e, mohon diluruskan kalau memang masih banyak e, di sana sini kesalahan dan yang tentunya kita perlu murajaah kembali kepada e, rekaman rekamannya ada tadi. Wallahu taala alam. Kemudian di sini ada sedikit apa e, ralat dari salah seorang ikhwah dan di sini apa yang disampaikan oleh Ustazul Qurnain dari beberapa mungkin kesalahan ucap, sepulisan dan Ustadz Qanain juga mengucapkan terima kasih dengan apa yang disampaikan dari ralat Maka ini semestinya demikian. Kalau memang salah langsung di apa diingatkan. <clears throat> Ini dikatakan ini saya bacakan saja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Apa nih Ustaz? Anda mendengar di beberapa tempat pembahasan sarfu sunnah Ustaz salah ucap. Wallahu taala alam. Yang pertama, Ustadz katakan perkataan Ibnu Taimiyah mencuci sepatu. Namun pada awal dan kesimpulan, Alhamdulillah Ustadz katakan mengusap sepatu. Mungkin perlu diralat tentang perkataan Ustadz tentang e, tentang perkataan Ibnu Taimiyah yang Ustadz katakan mencuci sepatu. Saat pembahasan Hati makhluk berada di antara jari dari jari jemari Allah. Pada awal dan akhir pembahasan ini yang kedua. Pada awal dan akhir pembahasan Ustaz mengatakan hati makhluk. Namun pada pertengahnya, pertengahannya Ustaz katakan hati Allah berada di antara jari dari jari jemari Allah. Wallahu taala, Ustaz salah ucap. Kemudian yang ketiga, saat pembahasan masuk jannah karena rahmat Allah dan rahmat Allah didapat karena sebab amalan soleh kebanyakan ini yang Ustaz ucapkan namun terucap juga rahmat Allah karena sebab amalan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana terekam dalam kaset Wallahu ta'ala alam Sepertinya Ustaz salah ucap dan tidak menyengajakan hal tersebut Hanya saja saya khawatir kaset tersebar tanpa edit dan orang-orang yang berpenyakit dalam hati mereka waliyadzubillah mencari celah untuk menghantam, mencari-cari kesalahan apa, mencari-cari kesalahan ustaz. Saya mencintai ustaz karena Allah, semoga Allah menyatukan hati-hati kita dan memperbaiki hubungan kita. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu walhamdulillahi rabbil alamin ini dan uh, sekali lagi uh, eh, Ustaz Zulkarnain uh, eh, mengucapkan terima kasih dengan peralat seperti ini dan barangkali perlu seperti ini dan uh, inilah ukhuwah iman yang semestinya. Wallahu taala demikian bulan dari saya barangkali kurang dan lebihnya dari apa yang saya apa secara global ini saya sampaikan masih uh, masih banyak di sana sini kekurangan dan kelebihannya maka saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon juga diluruskan Kemudian juga terakhir saya sampaikan ucapkan, saya ucapkan terima kasih kepada ikhwah semuanya yang telah e, menyempatkan waktu untuk huzur dalam daurah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhlas dan juga amal yang saleh serta diberikan sabar dan istiqamah untuk senantiasa berpegang teguh di atas manhaj sunnah wal jamaah yang mulia ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih sekali lagi juga kepada takmir masjid khususnya yang telah memberikan tempat dan ubur rambainya untuk apa e, pelaksanaan e, daurah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan imbalan yang sesuai. Dan kemudian barangkali e, banyak kekurangan dan juga apa namanya e, kurang kesalahan dalam e, e acara daurah ini Tentunya kritik dan saran juga ditunggu. Mudah-mudahan pada pelaksanaan-pelaksanaan daurah-daurah berikutnya bisa lebih tertata, lebih rapi lagi dan tentunya sesuai dengan apa yang kenyamanan dalam kita talabul ilm bisa kita dapatkan dan kita lebih khidmah dalam apa eh, kita mengkaji dan mempelajari dalam daurah ini. Itu dulu dari saya wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa wa sallallahu wasallam